Ina tegesi anak sopo nabi Filu mati yang gelang nima Pala tazulu mongko jo nyongko siro kabeh Di iklan bulu, Di iklan nabi Di iklan nabi dari tak ingkon kono gulul Wafi kiraatin yang gini kiraat ati bina lil makul Wati wa nabi Ayu wala Nak den mabnya no makul berarti ora pantas nabi itu Lah nak di mabnek no maklum tapi mabli fa'il ini berarti no ora pantas nabi ku hianati Kulalui itu mas Pur, jadi cita-cita mulai riem. Bapak kulau ini ketua jamiatul kurawati Fatsa Jawa Tapi dia merasa terus Orang berpondok Quran itu Kita tak cerita ini ngomongnya Nanti kira asapa itu mesti ini dia ngerti ini jadi misalnya nak diwoto ayah bulan itu makni fa'il atau makni maklum jorok sorok. Ya berarti ini sebuti. Tidak ada nabi nabi ora pantes ngelakoni nopo khianat. Dan nak di makni nama maf'ul berarti nabi ura pantes di nanti, Tapi cara makna pantes di Pantas yang makni maf'ul. Mereka makni maklum Nabi ora pantas khianat, wis suwe Nabi pantas khianat. Bisa mungkin ini kan pun dari mukminin. kita pada orang mukmin kaitannya perlakuannya terhadap Nabi. Yaitu ono ketentuan Nabi ora pantas nabi di khianati. nggak mulai cek, cek di utang kalau cek di utang agak kufat nih, sekundi sepatus bareng-bareng. Kufat-kufat itu mengerti ya, misalnya nanti kira asapan. Kan keluar matur nuwun baru mantel yang bekus Muslim ngalim, bekus Gus sinten nasi keluarga Quran yang iso ngaji. Kepanjang itu sarana betul saya nopo kira apa itu nganti dua akibat dimertanya makna itu ilmiah betul memang pentingnya rasa apa gini itu kecuali sih ada nah ada yang bukan penting misalnya ini wow ya dina amanu koro aib ngamir, bisa lah si harokatin bisa lah si alifin nak asim sami ini nak haf sami ini pak ijalai min ada ini kok beli mana kados ngeten iki dadi apa wa fi qiraatin bina lil maf'ul e sabu ilal ulul dadi maf'ul maf'ul bi ma'lum paham ya wa man tisabanu wong ya gulu iku khianat sapa man ya timo keteko sapa man bima kan perkara kula ya kang khianat sapa man ya mal kiamat ing dina kiamat semua tuafa mau kan uli dan tuhoni sopo kulu nafsin sabun sabun awa-awaan maka sebab tegesi apa sing den lakone kulo nafsin wa hum halate kulo nafsin la yuzlamu wa la tingane kaya sebab kulo nafsin Rian Rian itu wong khianat nah, iya nih iya, gue lima Kayak dia khianat nih gue duit negara Nah ini iya, rana gue lima Kayak gue lima itu Kalau tak cerita istihad Kalau cerita ilmu kiroat Jadi gue lima itu ngalami beberapa perubahan perubahan paling ekstrim di zaman Sayyidina Umar jadi zaman Rasulullah itu nak perang terus menang wanimar dibagi sesuai kapasitas yang disiapkan kotil wong sing perang misalnya eh, tentang pergi-pergi saya sampean perang kok bawa jaran ya bawa pedang ya lengkap ini jadi kanggo sing perang jambak lil faris fa, lil faris ya kanggo sing numpak niku sambung kanggo jaran itu apa nopo sahmun tadi saya wong perang gue kuda untuk orang bagian ini sahmun kanggo wongi sahmun kanggo nopo jaran jaran lah nak sing orang nganggo jaran ya mau sak sahmun dok untuk sak bagian dok nah, saya ini nyangkut tangkepan saya <laughs> romanto nangkep wong itu ibu kanggo sopo sing <laughs> berakhir apa dia nangkep pakai <laughs> itu bagian itu namanya sahabat yang bergerak jelas bagiannya gabung dan dalam jelas lah ikut sama tahu bagian suka kecekel saya dan sahabat itu harus beli ya agak itu nah jadi agama itu rasa lepas urusan dunia juga ini makin mantap orang jelas temu ini bagian sopo perabotan rumah tangga bagian apa dasar matu dicari-cari bodoh sah temu ini nggak tahu ini mulai dia dua di bagus macam cuma cewek Karena memang jelas kalau bagi Sebab itu yang modal, jelas bagian itu sudah ampun Intinya mana, dari ke santri beli kenapa, bos apa di bisa beli dia <laughs> Orang sesakral itu cerita anak orang Mulanya ini ada cerita Sopo sering khianat nih Boni mana, Ini kan Asbab bin Nuzulnya itu sahabat sebagian Mantan-mantan preman Nah, itu sahabat kok kalau mantan preman Terus santri mantan alumni Jogsen ya, Sisa-sisa bunyinya ya. Masa gawe ini, wong ayune ngono. <laughs> Dan pandang lo beli, jadi pikirannya ra guna ya hari sana Kalau dia nih ya, jadi cerita lama ya perlu lihat hima gula. Jadi dia ya, nonton khianat yang hima, khianat yang amat, orang jelas dibagi, orang jelas dibagi. Tapi ini nonton ikut perjalanan. Ini rian zaman Rasulullah, terus zaman Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mimpin Fat Keputusan termasuk nalono Irak, Rial Babiliona. Sawah di Irak, tanah-tanah teng Irak. Niku ketika dikuasai Umar, niku wae sinten. Nah, rata-rata sahabat terutama sing perang di pikirannya kata zaman Rasulullah, ya kudu wae sing perang. Paham? Jadi dibagi kanggo sing perang. Sayyidina Umar mulai modern. Karena anggur perang di bagian musim perang, gak enak musim perang terus perang itu demi sombong. Ini jenis perang lima hati muslimin. Nah kafe terus dibagi berarti rakyat yang ramal perang. Sebetulnya kebetulan kalau ujung mereka pincang rak rakyat tidak biasa kan. Kamu sebaik rumah mengenai kiai santri kudu istiak. Orang loh di sini buku orang mimpin Islam. Sampai Umar bingung. Terus nak dibagi, mau dibagi itu yang paling berhak so akhirnya kalau si Dina ya wes sawah di ragu rasa dibagi tinggu istilah itu mak masalah satu muslim. tapi nek masalah satu muslim udah berarti yang ngono lawan mantu masalah kelas. Wong orang melok perang di mak Aku marah ora bagian. Wis saya ikut, <laughs> orang melok berjuang lah kata merasa marah merasa berat. Mulan orang marah di Indonesia orang ala marah. Jadi orang tahu panggilan kerja, orang suka, orang saya kata aku. Saya <laughs> Ini dia manumar di ngoten kasus hujan repot, urut repot sama mimpin. Orang berbagai musim perang ada yang kangelan, sing bertarung nyawa. Ketika misalnya hati muslimin, wong sing paling yang seberat sing larang. Padahal sing perang wis wong menengah. yang pelar perang hari ini cuma menengah. butuh jadi nyediakno jaran tanah tumpah. Lah bareng di digawe aset negara sing pantes nopo ra sing marah. Perkara nek sing kelak perang mesti wis mapan. paham Umar ya tahu ya, itu udah bingung no, kaitannya omongan uang itu bingung dong. Mana kiai buku itu saya mikir apa Umar itu kita bisa putus, nah dok kudu bingung. Menyisakan pola ini guys, dok nonton-nonton itu mesti menyisakan pola ini. Jadi yang itu menyisakan pola ini. Dalam sama tiga pesawat sahabat Umar lah bingung Cuma sangat karismanya Umar gak terjadi pemberontakan. Tapi saja ini dia mau jadi polemik. Harus ngotot itu terus nanti kiamat. Jadi ketika kita ngambil ukuran yang paling berkarya, paling berkontribusi, itu ukurannya mesti sing berhak, Tapi nak terus yang perang demi sopo, perang kok terus dibagi <laughs> negara Islam entek. Entek gak bisa perangan buka bagi entek. Misalnya untuk abu kabupaten terus dikaplingin, matur orang kapling, Mustafa tak kapling terus muslimin itu bagian apa umat yang kita perjuangkan toh ya, saya kira orang pikiran nanya itu kan muslimin nah kan muslimin itu mau kere-kere lah kalau kalau apa lah merasa berat atau sama kere ini berat aku nggak aku marah itu ya, berat aku wes marah turunan nabi kok oh, iya iya mana kan menjalur aku kode marah turunan nabi malah sama <laughs> itu repot ya, masalah masalah istilah itu repot sampai kiamat yang ini. coba Umar bejo sing lawan Umar niku mboten yang penting sing saya sing sial ya, si tidak Abu karena nanti tragedi sandi di sandi itu si Abu anti betul Abu nah Abu yang jadi sial betul biasanya lawan tapi imak ninge jadi Rasulullah ninjalno tanah kotor di Fatah Laman Rasulullah Sugeng Sohabat itu juga hormat jadi sahabat mengikhlaskan tanah khaybar di Fatah di Rasulullah jadi Rasulullah yang Sugengnya ini kehidupannya dijamin tanah kita Tanda bagian Rasulullah Nah kan Nabi ketika saya dapati maaf Azbatat malu Wirosa Beliau tetap meyakini bukan Wirosa karena hukum Wirosa berarti khaita wa izinkan Fatimah Menjadi ini Lah Abu Bakar sering didawi Rasulullah nahnu ma'asyiral anbiya lanu nurithu ma sudah sedekah aku itu dengan nabi jadi tinggalan kura iso dua diwaris semata aku nasib bapak dan betir kaku minang kok sedekah ini perlu jamunan kiai kiai sing di pondok sing sok poso Wah, Rasulullah kamu udah tenan umat ebu Bakar yang bijakan ibu Tanah kebat dinyatakan di maslahatil muslimin. Jadi orang-orang hukum wira, khusus Rasulullah ada hukum warisan. Udah Fatimah tak terima, Ali tak terima. Mulanya yang terus Sayyidina Fatimah menang Abu Bakar nanti kabundut. Untungnya Sayyidah Fatimah itu sugeng 6 bulan. Jadi Sayyidah Fatimah itu eh, apa tuh fiat baca sitat suri muwafati Rasulullah. Jadi uripe mau orang 6 bulan sampai kabundut Rasulullah. Dimulai ini baru mantau, uang rata-rata kabar itu sudah senang Abu Bakar. Diterusnya nanti saya ini. Uang rata-rata senang. Mbak Abu Bakar. Gara-gara dari kebijakan yang merugikan Fatimah. terus saya ini garing berubah nego-nego lima untuk posisi dia ya Yulia tambah dari berubah kan tetap untuk humus lima seperlima itu jadi dia itu waktu nih karma itu jadi dia sanggup ke paham Mustafa mulai saya ini ukur repot jadi santri kusu-kusu dianggap dia itu radil di bagian orang kita itu bagian mari perkara zaman Umar kalau nah, saya saya kan ini normal jadi itu bayar no salah kiai saya ini kalau kesalahan itu tidak ada zaman sahabat sih kalau rasa suci nyala lagi kiai gede normal tidak kalau sudah menyangkut bagian zaman sahabat itu keliru bagian Ya jajal, kiai sopo yang gue idolan, es do bagian, ada salah paham, tak tangan lu, <laughs> ada bagian, ya. ya. tak ada itu, itu apa tuh, biro, tenaga kontra, biro, Pantes saya tenaga kontrakan manfaat fasilitas semua ya gitu. Itu bagian. Hei, eh, uang tenaga kontrak uang boleh fasilitas itu dari zaman perti. Hei, ilmu alim saya suruh gue diri dari saya dinar misalnya waktu nggak ada lagi. Nah, sing bocil yang belen ya orang orang numpang itu orang bayar kontrakan kira-kira belen tak audit gitu kontrakan per tahun kira per tahun per tahun. Eh, kan jadi perberan saja. Tak itu kontrak, tak itu tiap hari nama perak jelas, tak itu utang kira. Eh, tapi satu grup bisa udina dan ya, jalan. Jadi berbeda, jadi agak itu bagian itu mari perkara. Mulai udah bukti kudu balik pengiran tukaran sidik-sidik beribu balik nanya pengira mengenai penerima Ghazali jadi kalau malam tuh ya hidup gue harus tahajud jadi Rino tukaran sidik-sidik punya tahajud balik nanya pengiran lali jadi masalah itu akumulasi basaria ramen basaria dan akhirnya balik nanya pengira kan pertukaran bunyi boleh bolo isu itu boleh koalisi menang bunyi boleh bolo menang pertemuan malam boleh bolo menang akhirnya ke partai-partai yang lain kuliner iya, iya, tekaran bengi untuk iya. kanan pengeran serawan es kuali barang sumpek eh, ini sarkem kan, tangkap basah tapi ya, itu rekan itu jurah ya, apa pengiran jurah rugi jadi orang gitu jadi kita gue lima ada bagian mari pergi, orang zaman kiai saya zaman Abu Bakar amalannya katus pondok bingung lah putrane guru-guru kula, nggih kula rata-rata ra pede. Kula sering musara ngoten, menjadi menyangkut nurani. Pondok iso diwarisno anak to ora? Pondok wae wong Islam pabrik simbangan wong Islam. Sudah kau nonton bingung, kau yang ambil dari rasa diwaris Pak Abu Bakar ya drengki. Orang mana di pondok gak ambil maris, gue cucu yang mantap maris bangkit tuh, mau kan maris kafe. Tapi orang anak itu keliru, saudara oke, iya enggak. Pondok itu kan sumbang orang banyak masalah tuh muslimin. Kalau Nabi Nabi dan Nabi tentang tanah itu hadiah lima sahabat muslimin. Di mana Nabi seorang imam harus punya sarana. Terus dia dia tanah khaybar. Nah, karena pemberiannya ini faktor masalah muslimin, butuhnya orang hak waris. Dan itu yang ditetapkan Abu Bakar. Itu tanah khaybar, Nabi Waspah Fatimah, tapi lima sahabat muslimin. Nah, terus digugat, terkolok. Jadi kita mesti waris sah bajune ora so, Murah mesti tanah lu hasil karan baju bajune terang kecil, Ora kedagangan kedua. Eh, ora iso kan Lan gede-gede kiai kerja kemarin keluar kantor kerja saya diwaris nang kerja. <laughs> Saya kerja saya diwaris no, semasa itu sini gak bisa kan jujur. Saya kerja sakit. Lu kan biasa ngomong ngeten mbek ibu, kalau nang ngalir kerja. anak rumah tidak seret tenang, soal nggak sama apa umum, umum. Dulu trauma tragedi Abu Bakar di Fatimah. Ya beneran, karena sebentar saya nggak bener. Awal tukaran itu perkara tanah itu di Fatimah. Jadi langgaran Mustafa itu bisa diwaris anak ya. Apa balik Mas Tadi muslimin. Satu muslimin terus muslimin di sopo ya itu bingung kan. Masa ujung-ujung bermantau ngiyain Alkitab ya perkara. Loh, itu tekanan ya. Lah tapi kok terus bebaleng kabeh. Anake keliru, sing nyumbang wong akeh. Yo beda tetep keliru, ayo tetep wong wong akeh. Dicari disumbang pejabat itu ya akeh betul Lah semaling aman ngeten jelas, duwe iku ya sesuai standar publik sehingga publik ya kuwi karuan anak tapi saran ngono tidak masalah. orang-orang itu ora kok urusane. Nah, sebetulnya masalah-masalah sensitif. Ya intinya kalau patah gitu, bagian sen, sensitif ini gue harus bagian itu sudah bagian itu dengan enak rasa bagian itu dua dua dua itu paling aman guys apa kan anak ngitungnya model terminal ini itu orang apa? permulaan dari kira permulaan lima ratus kalah marah ya saya bukan lagi kalau kentongnya udah terminal jembatan satu jadi itu menunjukkan anak hukum Indonesia subjektif jadi kayak kentongnya kontrak per tahun cek murah ada bojo pinter gitu memang model terminal permulaan apa lorot teman-teman enggak masih masih kalau terminal saya harus paling gak lagi sepuluh Cina satu saya ini yang mana menurut saya saya ngapit saya saya kan saya suci udah saya tadi gumul Kalau gue mau ngalim, gue tahu syukur sampai di itu Syukur gue kok ngalim merasa seneng itu gitu. Ngomong seneng banget gue apa ini aku? wow ya, seneng banget Seneng mungkin anisol seneng jadi untuk masalah uang keberadaan pangeran kan seneng sampean kan wong mungkin kan seneng bisa ake. Nah, tapi orang krono uangnya kan nyaman. Jadi kecewa-kecewa sidik lebih gampang. Paham gitu, jadi menyangkut lima, menyangkut gulung, mulai dia berita Tapi ini gue ada sahabat Dan ini ceritanya SBB New Zealand ini Ketika perang pun menang, sebagian sahabat jubuk kemul lihat ini kemul ya biasanya Ya menawa, sampai di kemulan bucu ini benar sahabat dia tak terima pun oleh Rasul kita itu termasuk bunuh jadi yang jelas bagiannya wis mengaku ancaman ini berat yang mal kiamat ini ini sudah hidup dagang repot terus tambah terus mengenai dunia modern zaman kuno sampai saat ini repot afaman mengkau tebong kita akan alat sopaman ribaran ini yang tidak ada Allah apa wong sing anut ridane Allah iku kaman ke wong sing anut ning ridane Allah Iku kaman kau dini wong ba'a akan balik sopokan bisa kotin Kelawan kebencian minat Balik kelawan benci ini Allah Muka lima asyatihi Kerana maksiat iman wa ihi lan hululiman Wa ma'wa hujan Utai panggunaan iman hujan nama Rum baru jatuh aitako Bung utawi wong akeh Jadi man iktaba Ibu Iku daro jatuh Iku kira-kira duit raja idawo ono ing sadar el eh, mukhtaliful manazil diksi bidot-bidot derajat faliman itu nak khilafah si Siti Umar dianggap khalifah paling adil karena beliau tahu betul nak khalifah itu maslahat muslimin mulanya dia wasiat anak eh oleh maju jadi Tina khalifah mulanya masyur ketika Umar PK sahabat kroni-kroni ini penggemar Umar ya Umar ausi ini bawah satika buat jenengan wasiat sebuah pengganti wa anak jenengan jadi penggemar-penggemar beliau itu wasiat sebuah khalifah pada Umar itu putra ini ya Abdul Ibn Umar malah wasiat ya Abdul bin Umar itu anak khalifah itu amrul muslimin anakku rakyat jadi nama jadi satu-satunya sahabat yang mencontohkan baik menghilafah jadi Umar jadi dia tahu itu masalah muslimin malah wasiat anak era kan laris ketika Usman mulai tragedi Usman itu seneng kerabat seneng keluarga Ali malah parah tahu-tahu besoknya isu Ali itu menyembunyikan Usman mumpung ilang yang tak ceritani sejarah jadi nyata nih provokator-provokator Khawarij jadi mulai rian di wong munafik kata jadi koti Usman jadi kota lah Usman pembunuh-pembunuh Usman itu orang-orang yang wajahnya kita kenal sangat kita kenal Zaman itu ngomong sing belum nyuruh Gus Dur kita kenal semua. Sangat kita kenal. Belalah kota Latu Usman itu teman dekatnya Ali. Ketika Ali dibuat itu, khalifah orang-orang itu di sekeliling Jadi diyakini Ali itu melindungi kota Latu Usman pembunuh pembunuh. Terus jadi beruntak Nah, pemerintah itu berbunuh ke Ali Sungkan, masang Sayyidah Aisyah. Hanya sebelumnya saya. Mana Angger tukarannya Aisyah bin Ali istilah nuntut demi Usman Dan tara-tara dan faktor nuntut nopo demi Mulai dia nambah itu isu Dok salah faham Itu Sampai kiamat Karena kita nikah Nabi Kue bertak tinggal lagi, Itu saling bunyi Ternyata orang anti kudu nah, Periode kudu itu dipatahnya Karena saya kusan Itu terbukti bantu, tuh? Mana enak-enak gue biasa iya mantu. Sekedar butuh baju terus mulai ada ada Dia butuh nabi itu. Mana misalnya orang rasu orang rasu belangnya dosa nih. Gue butuh canda itu hormati, butuh nih nih, Di sini butuh nabi itu patah loh saya tidak bisa. Butuh nih patah nih. Itu ada sejarah. Saya tidak bisa dipatai di mana. Gue malah duit mati untuk malah kipan ujar syukur. buang dulu nih, butuh nih waris kiai, paling gak nanti banget. <laughs> Waris gak dipadah ini gak perlawanan Hermanto malah diundang kan mau start dikontrak kan selamat no anggota lu ya untuk palsu jadi nabi orang anti dok butuh itu tidak sih, kalau nanti ya tanggut seorang ulama sirine nopo sahabat nggak pernah siapa santai ini kan oleh gue kuyon ini nih ben ben iman tuh apa udah Padahal biasanya beda no kafir doang iman katanya. Karena imannya seorang mukmin itu iman betul sama Allah. Sehingga aturan-aturan dasariah itu tidak akan mengecewakan. Itu bedanya iman orang Kristen dan orang Yahudi. Orang kula ya, kula iman tentang Allah, jangan iman tentang Allah. Itu misalnya kula suul khotimah, cek kula itu selingkuh, cek kula zina mata ini Kamu itu tidak akan kecewa dengan Islam. Itu harus kamu tanamkan Makanya ketika terjadi tragedi sahabat kayak itu, iman mereka itu tidak oleh karena iman mereka itu cinta dan cinta mereka pada Allah. Tidak pernah mereka mencintai makhluk atas nama makhluk itu. Sehingga ketika mereka perangnya tidak ada apa-apa, iman mereka bila mereka sholat di atas nama Allah, zakat atas nama Allah, orang pernah nauti Makanya aman-aman saja, tidak apa-apa. Ini wakala kali Mustafa, Unu Kiai, Selingkuh, dan Nuwangi, seperti itu justru anak kiai seminggu, umat kan kecewa terus jatuh dia itu artinya saat dia itu jatuh anak dia itu raja itu umat berarti kafir. Berarti hukumnya Allah kalah untuk hukum pun putus Malah apa ya? Paham? Jadi zaman Jina Ali bin Muawiyah perang tetap baik saling bunuh antara orang mukmin untuk diyakini haram. Padahal jenis perang mereka ya saling bunuh, tapi itu sahabat itu meyakini itu haram. Jadi kalau kita lah, kita saya kira tentara PKB b 3 tapi ketika saling hibah, saling menghujat, ya kita meyakini itu haram sehingga kiai nak politik rapat di gede itu bangsa ini ya setengah ngerasa bisa ngerasa ini itu baik gitu jadi iman para Allah itu baik sehingga nanti kita nganggep masalah dunia itu ringan tak mau coba wale misalnya ngatain orang Islam kok non Islam kok mau, kan aku lagi orang Islam kok kacau orang Islam jangan kafir Kristen kacau orang awam kacau Islam ya kok Islam atau kacau kacau orang ya tak perlu ngaku Islam apa nanti saat kamu suruh Islam kafir Paling-paling di penjara Islam kafir. Malah koruptor harus mau sambil kaji aku. <laughs> Kaji ini kalau dana abadi umat. Ini cara kula bener dana abadi umat itu haji. Mereka cara kula, sing abadi sing gue haji. <laughs> abadi ini udah dan gue haji. Dan yang keliru sing kaji ra umat itu jabati ya itu nggo bodone ning umat iki. Dana abadi umat. Dan ya. gak dana abadi pejabat paham ya gitu. jadi kalau duit cerita-cerita jadi mereka tahu dulu. Gitu. jadi masalah-masalah ilmiah nih bu lalu karmanto matun akan mau tarik gue nggak raro tarik itu rusak itu ya termasuk rusak nanti santri yang khusus kayak madun Mustafa roh itu karan dia udah tukaran apa nih itu. dan kita memfonis kiai itu atas nama kebenaran kiai oleh tukaran misalnya kita punya kebenaran ilmiah kiai oleh tukaran ketika roh itu tukaran gue berumur kiai tukaran Kiai itu sing apik lho. Iku jenenge sombong. Sekarang rakyat itu alih bang awal tukaran. Kalau aku komentari bisa siapa itu tukaran. Jadi kita ini kebenaran kita ini tidak bisa untuk mengadili fakta. Di kebenaran itu kebenaran teh. Tukaran juga boleh, ngerasani itu boleh. Tapi nak fakta juga tahu kalau kebenaran itu. Dia lah udah punya pengerasaan uang gue dagangan apa pengerasaan uang. Mana itu lah, itu sengaja. Itu lagi dagangan. Ki partai itu Mulai seninya pangeran. Jadi uripe uang lu kok keliru. Nggak nah, apa no pangeran. Nah, Jadi iya, Allah itu dari kita uang rawleh kecoba uang itu. Tapi nanti kiamat tetap Allah dari itu menarik fakta. Dua itu menarik lu fakta hukum uang rawleh ketertarik. Orang bingung. Atau pangeran kok protes. Nah jangan ngelarang supaya uang nggak kena coba itu. Jangan bangun betul menarik. <laughs> Kan kayak iso. Jadi hukum tetap uang ora ketipu uang itu, tapi hukum fakta uang itu tetap menarik. Dua uang wong ora dua. Tapi Allah negeri dua tetap menarik. Waduh, itu ora hukum ora oleh saling rasa rasa saling tukaran. Tapi ketahanan hidup uang gak tukaran sih sithik iya, iya. Eh, saya eh, untuk ketahanan hidup. itu pun itu, itu sirwa, malah nenek malaikat rakyat utepe. Ketika manusia yang dianggap jadi khalifah, dari malaikat atas alufiah mayusidu fiha wasyikun bima manusia kelakuan yang ngerti sama nanti jadi khalifah Allah jawabannya nak itu rara apa <laughs> nah, itu artinya semuanya itu sirri itu akan terjawab masalah-masalah itu tidak akan terjawab sampai kita mati ya karena memang secara lahir itu salah terus misalnya kita kecukupan itu tetap salah menganggap orang oleh kecukupan itu tapi cara fakta orang itu tetap menarik itu sok suci orang iso misalnya itu tiga menarik duit tiga menarik tahta ya tiga menarik menarik Mulai mengalim sing sak kula bareng wis bingung lagi. kiye. Niku kudu wonten kiai boten kiai, boten anak kiai nang biduan rumate ora tak. Yo niku kiai nasab dhuwur kula wis ora kagetan ya ana Gus nasab dhuwur ya kiai rana satu. Wis ora tak pikir mbok anu kersane senine pengetan. <laughs> Nah iku lak dhewe pak ya. Iku Gus nasab budi. Yo ya, kula ora tak senine pengetan niku ora kiai, ora tenan kiai ya senine wa basiran ku tateng pirsa bima ya dengan kan barang sing dilakoni sapa akeh Lakat mana teman-teman paring sopo Allah Allah taala alal mukminin yang atase pira-pira Allah paring nikmat. Lakat mana teman-teman paring nikmat. Wae eh, bermana-mana paring nikmat. Atus almanan dan sing ada paring nikmat. Lakat mana teman-teman mulane jama'i minnah itu paring, jama'i apa minah? Minah itu paring, terus minan ada paring. Walakat mana teman-teman paring akeh sopo Allah wa taala alal mukminin yang atase pira-pira Ikhlas. Ing dalam ini ngutus sapa Allah fi min dalam mukmin rasulan ing rasul min anfusi Saking awak dhewe mukmin. Allah bareng nikmat yang wong mukmin ketika mengutus seorang rasul min anfusi Aku kapan-kapan itu mau ngomong Sudah, saya ingin khatam puasa Yang ngaji saya mau tiga kategori Jadi saya ngaji pertama kemarin yang Bakoro itu fikih Terus yang Ali Imran mau saya itu tareh untuk terakhir tasawuf, ya sudah diwujud Mari repot ngaji buku kitab itu. Wingi nang ngaji fakir itu, aja hukum komputer kayak serang paham, karena ya ora mari repot. Kamu tahu kurang di dari pati mati karena lebih berat, tahu kurang. Padahal masih udah ya, ada yang diserah. Malah Imam Bukhari pas nerangkan kitab Wirosa itu judul pertamanya tukarannya tukarannya Fatimah di sini Abu Bakar. Nah, itu muncul, nah, Jadi urusan dunia, urusan bagian mari salah. Dan munculnya kebenaran sejati kembali dengan Allah. Tak tukaran buatan aku, buatan Fatimah tukaran buatan Abu Bakar buatan Nabi aja. Buatan apa nopo? Untuk kiai tukaran gitu. Sementara Pak tukaran yang merebutan bilu rapantes. <laughs> Nah, tukaran sama ini dia itu bener-bener KB, bener-bener bener-bener tiga macam. Sama ini kan kronis gitu. Jadi kesana kan ini yang macam. Repot aja rebutan ini lah, gue lagi pantas. Sambil sing cek pantas pantas biar ya, nggak us. <laughs> Rapat mana teman-teman paling nikmat sobo Allah buat taala ini isra safi. Tinggal menarikan yang itu sobo Allah dalam mukmin rasulan yang rasul min Saya Sami awak dewi ini. Aslu alaihim ayat. Jadi Nabi Yakub itu punya anak banyak, semuanya soleh bahkan pinjaman ya sholat Nabi Yusuf dia sholat pembunuh-pembunuh itu ya sholat tapi ditegur tukaran Pak Romanto jadi pengiran Bubi ya bersama Kobil BHB itu lagi saat generasi tukaran Pak Mustafa Kobil BHB diterusnya Nabi ya dia anak sholat-sholat pinter-pinter tragedi pertama itu kan itu Nabi Yusuf kepengen dipakai hukum mereka itu orang-orang sholat dipatainya kayak anak di sholat ini ketika kau rasa itu dulu itu bahasa, ini sedengane masuk sumber tapi gue ben ketemu wong itu berarti setengah soleh lah ini kiai kerana nabi aku dolim nemen mau orang dolim kan rasa urip tapi setengah setengah Kangen akhirnya jalan tengah dia Itrakuhu ardan yakulaku maju abikum wataku gazi kawan solihin jadi kau rata itu minum tak dulu Yusuf bahwa aku hufi badil ya. jebial tapi berubah di saya. oh Ojo kata ini ya, ekstrim, cenderung waktu sumur. Saya kira-kira dihilati uang bin ditemu. Ya ngomong sumur orang lihat mati ya orang Orang kok sumur sing sepi betul. Sumur sing potensi ditemu ditemu uang. Orang yang tadi berubah di saya harus sing iso dipetok sebagian uang sing kelima. Artinya apa? Wani balim balim sedingin. Jadi bodoh Nabi Yusuf, mata ini lima Yang belum sumur sing anti mati lima Jadi masuk sumur sing kok potensi itu bodoh mau Jadi kok sampai rebutan waris ada Menang-menangan tetap mau Ya tetap juga bagian parunan tapi tetap juga sembuh <laughs> Kan Jadi kan dolim blas Ada yang dibagi ramen tolak, ramen tolak Saat dolim-dolim gitu ramen tolak Akhir mau, berdua rugi, akhir rugi Tapi dolim blas sebuah itu rakyat bagian yang mau Ya, ya itu lah Dari kita menunggu kalau diberi Nabi Yusuf Setengah dolim setengah orang itu nanti kita bawa nanti mati Jadi itu takannya dua Jadi untuk kersane pengiran Jadi itu terus Mulai Nabi Adam Kobil Nabi Diterusno anaknya Nabi Yakub Itu Nabi Yusuf bin Yamin didunggi dulu-dulu Terus diterusno Nabi Muhammad terputus Saya Hussein Iku sunnatullah juga kesana pengeran Waktu mbak anak ibu bodoh dia sunnatullah karena Entah kok no boyo pelosa yang nomor Sampai harus kenal kenal keluarga ini Ali Masum, Munawir Sebenarnya buat berku bareng Waktu Mereka dia apa yang kamu juga lah bestan Mereka menangi pada kulau yang mbak dok dia ibu kulau mentukaran Kulau menolak tukaran Tapi kita orang nyesal Ya itu sudah sunnatullah tapi itu bagusnya kan gini, ini pun bersani pengiran. Dari pengolahan itu ngomong terus terang kalau mantel Soleh soleh sing nyata, kok Mustafa karena tidak punya bombek, tapi punya hukum babu. Karena itu karang gue lah. Ini semua malah rusak. Mereka bombek itu mau ngatain mereka atau atau. Tapi udah ya tunjuk bikin alternatif mereka yang di pondok, yang di tengah, tengah. Akhirnya masyarakat itu ada wah di tanam bombek si A si B. Sementara ini udah tunjuk bikin alternatif jalan itu tambah rusak menurut Bapak yang anut di jenjana, gue misalnya kecewa ke kerja, dia pengen anut sob, ngeliat lagi rasa-rasa pendidikan. Dia anut total, dia ya, mungkin udah rasa kayak orang anut, gue bisa gue alternatif, gue gue lantar mengkas mengkis, gue pengaruh si ciluru. Terus masalah-masalah istiadat ya mas Bro, nanti kita gue mati. Nanti kan mas berbodoh juga pistur kurang tahu semua itu bang tuh mulai angkatan itu sih semua kata semua aja kurang tuh. Angkatan itu sih semua kurang dia apa jauh kurang ngaji. Kan misalnya pistur yang tersengah lembar mentor, ada alim sih semu, nih alim. Sering apa pun gitu mentor. Ini mau tuh mau bang, Kamu jadi kita ini ngadepi masalah sing ijtihad itu ngarepe pengiran orang kok sekedar tuh gemeng ke konco gak nengar di pengira misalnya kan ini kan sarana Tuhan sarana si Arullah Dulu sama bisa mencari. Mencari mantau kok niai ingin ini. Yang kue malah nanti sarana pendidikan itu urusan ini si Arab, eh, Arab Saudi. Arab Saudi itu dolim, tapi dia kader. Kue gedhe dia kebijakan Arab Saudi sing rumah kader. Gak butuh perilaku ini ini, Jadi kita boleh sampai mati menyangkut masalah-masalah. ini benar ulama itu sebagian masalah itu gak perlu jalan keluar. Jalan keluar itu ya sih tak mentepi. Ya. Jorok hitam dari mami Jalan keluar yang ngempet Pak Mustafa Jadi ngempet ya dengar mando Misalnya sampai kecewa dengan lembaga pendidikan Islam Jalan keluar yang ngempet kuen kuen rubono berarti rubono si Arbo Misalnya pondok anak promo tutup Pondok raja tutup Terus sama untuk ini Pondok itu cilik Uang yang rakyat ngabami Tapi wes setuju total berarti rana kontrol mengadani sebagian wis pulau sanggup ring Jangan keluar, gue ingin ngempet ini tapi ini ngempet gini, kelebihan kamu kamu berikan mereka nanti tulus biar mereka bisa lebih baik. Kalau jalan itu kekurangan mereka tambah kue, tapi kan niat tapi tenang. Jadi terus masalah-masalah istiadat dia dimulai zaman Abu Bakar sampai sampai sana. Paham gitu? Jadi sampai rasa boleh nanti juru-juru tapi tak ilang mengumum sampai sesat teman-teman. Ini masalahnya masalah istimewa, masalah bersama. Paham ya? Masa bersama biasanya untuk soleh-soleh yang kumel itu ngerasa bener dewe Sak suci Sak suci ya Ngurang di reputasi loh ya. Paham ya? Nanti Nak sejarah itu karena nak terang orang kisah kita gitu. Mulai Nabi ada bermantul lagi lain tapi nanti <laughs> Rebutan itu itu wedoan Jadi nanti rebutan itu kan meneruskan revisi nenek Lepas-lepas masa rebutan apa? Rebutan itu di kopi itu barek itu nak elek nabi itu bodoh dene tapi eh, kenapa di barek itu nak ayu itu nabi lah ya di silang Karena itu turunannya elek teman-teman Kopi gak terima karang Di tanah pengiran adu korban itu yang bisa malah karang Karena saya adu korban itu Inayah sempat adu pengaruh Kemudian itu karena Oleh para itu yang terlalu pengaruh Ditraktekan adu pengaruh Nah berhubung rana uang, sing juri ini langsung pengiran. Nah zaman dua, mau ngomong apa terlalu uang, ya, juri kan tidak bisa menusuk pengiran. Nah juri ini pengiran zaman itu, korban nanti sing dipangan geni ya ditompok, nah, juri ini pengiran. Nah, pengiran yang ngambil soleh babil ya sing ditompok babil, malah buntut babil. Sebujuk elek, korban kalah. Terus matain. Iya anak nabi dipatih. <laughs> boleh gue butuh kiai itu mati lucu ada rasanya karena mandai masuk lucu mati apa yang tiba ini rasulan ya rasul bin anbusi misalnya wadi ini mukminin Yasti yang kamu aja sama Rasul Ali mengatasi minin ayat di Ingrotura ayat ya Allah ayat Quran Wajaki yang bersihkan sama Rasul Jim yang al-mukminin ayat yuruhum dan minum Kaya alim hubungan murang sobo rasul bin dengan mukminin alkitab dan kitab ayat Quran itu sih. Jadi kitabmu kubajuk. Menulis Quran itu itu. Wa alim hubungan murang sobo rasul dengan mukminin alkitab dan kitab. Nopo tafsirannya. Ya sama nih. Kurang lengkap ya? Nah ya untuk Quran itu keliru kan. Zaman itu kalau kitab kubajuk kan. Kalau sing tuku. Kalau ini kelirah Kalau hikmah talal hikmah. Nah, tiga iya, ada protes orang-orang tiga iya. Benang nyamuk ya. Tak perintah ngaji. Wain. Lan setune kelakuan karo ana sapa ada ming kopi sami sedurunge bisa. El kobla bisa di eh, sedurunge bisa Rasul la fi dola di mungkin. Iku ibtine ing dalam kesesatan mungkin ya, kan cipta. Awalam ma asobat kumonoton kalian kenani kum isra kabeh musibah musibah. Mungkin anu berangkat. Ikut pisap inamikum tuan dan pateni wong pitung puluh mingkum sang isra kabeh apa kamu ketika kena musibah kot asop toh teman-teman wes menang siro ya, ini angel lewat di mana nih? Kot asop tuh, toh teman menang siro suara anu mana gula mau, misalnya halis buat dan loro nih, nangkut sepadan loro nih musibah, sepadan loro musibah, bibati yang dalam perang badar, bikot isabina, kan membunuh wong pitung puluh, wa asri sabina lan nawan wong pitung puluh, pitung sange kufar di perang Badar perang tahun 2 Hijriah. Ya, kalau perang perang Badar perang tahun 2 Hijriah. Itu orang Islam menang. Nah, orang Islam menang saat itu berhasil mateni wong pitung puluh kafir, nawan wong pitung puluh. Nah, pas perang Uhud wong Islam keok. Wong Islam terbunuh pitung puluh. Wong nah, Islam terus susah mereka kalah. Terus dihibur ke Allah. Kue panjang kena musibah. Rupa-rupanya 70 dari kamu terbunuh tapi dia juga ya iling tahu menang yang perang badar malah dua kali lipat jadi ya, bisa mata ini wong pitung puluh nawan wong pitung paham ya, ini cerita cerita pengiran ngiling no nopo ngiling no sama nah, ini kalau matur kulon ngaji arah jadi ini lagi bakas arah era bakas hukum kultum ngucap siro bina hal yang sing gawak kabeh anda saja hal kau opo kok mungkin maksudnya kita orang Islam kok kalah ambil wong kafir ini juga opo ana ya ana hal kaya apa ya ta iki ayu fitlan si ino wana nu hal iki kita muna islam kafe bahwa rasulullah hal itu rasulullah tidak ing di lalu Allah pantas kalah wana rasulullah kita islam kafe kok kalah paham gitu jadi mulai rijen nih ngotot ibu kang Romanto kang Mustafa mulai rijen ya nih ambil santri oke ya, kan ya. soalnya bayai kita wiridan terus kok kalah itu nurang urusan ya kalah jadi dia dua terus apa terus raukut kepikirannya anda ada anda ada fitlan warah muslimin wa rasulullah fina jadi itu dulu rasulullah kok kalah orang yang ada cara orang ya orang ngono-ngonoan Ada orang nggak yang paling maya sih ada orang Kul mudabasirah Muhammad lagu maring ashab Gua min inti anfusikum Gua te kekalahan oleh gampang Gua te hadai min inti anfusikum sangka awak iko kabeh Kuwi anak krono sak tembe sira kabeh utara kum tinggal sira kabeh al markas al markas. Nggih wingi sing kula terang tinggal napa? Berdiam ning atas gu gunung. Fawadil tu mongko ino sira kabeh. Inna wa fatuna wa la kulli shay'in qadirun iku kuwasa. Wa ma ta kuwa asobakum kamu kenane apa makum sira kabeh ya mal takau jaman ing dinane ketemu sapa jamani dua kelompok. ibu Fatih Ibnullah iku mongko kelawan kersane Allah ini kalau tak cerita sahabat, tadi cerita ya, mungkin-mungkin gak ngerusak akidah sampai yang cerita mau tapi jadi ilmu di zaman orang kan kau ceritanya ya jadi Sayyidina Abu Bakar itu dia kan akhirnya tukaran sama Fatimah sehingga Fatimah ini akhirnya karena tukaran ini melahirkan gelombang sing jenenge Syiah Syiah pokoknya anti Abu Bakar anti Umar gelombang itu terus lah ketika Bani Umayyah kuasa itu Ali bin Muawiyah perang nggak menang Ali, menang Muawiyah. Jadi Muawiyah itu aslinya gubernur teng Sam, Sam daerah saya Palestina, Syria Sam Damaskus. Bareng Muawiyah jadi gubernur ketika Sayyidina Ali kapundhut langsung memproklamirkan diri jadi khalifah. Nyambung ya. Terus bareng jadi khalifah karena itu jadi khalifah. Bani Umayyah itu masih khawatir, nah orang itu masih simpati berzuriati Rasulullah. Lah berhubung kuatir simpati tiap khutbah Jumat Dia ngelak-ngelak keluarganya Ali Sampai lahir Bani Umayyah sing soleh Jadi ku Marwan, ini ku Umar bin Abdul Aziz Soalnya kita-kita ngandung idolanya Umar bin Abdul Aziz Sampai darahnya komisul ulama Di Umar bin Abdul Aziz satu-satu nih Bani Umayyah sing soleh Orang sekedar soleh kan Romanto, dia itu soleh aktif Sampai nyurati semua khotib Jumat Itu wajib ngocok Inna huwa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idul qurba wa nahy anil fahsya'i wal munkar wal baghi Allah la'allakum tak. Jadi no riyan ku anggere tiap khotib iku khotbah mesti ngelek-ngelek si idina Paham ya? Ketika Umar bin Abdul Aziz ketika membungkam tradisi itu, membunuh, mengakhiri tradisi itu. Terus kirim surat, semua khotib diwajibkan sadar Nah inawa wa yang di bila diwal Ihsan Ihsan termasuk Ihsan yang keluarganya Ali Wah yang wa'arif fasai wa mungkari wa Lega elek lan kemungkaran itu kota di gusaran akan Tahan Bang ah, baru Jadi sejarah saya ini terulang Bang Mustafa Jadi kita itu tidak usah Bingung perkara kustur itu karang PKB Umur-umur ini biasa Itu mulai ini Ini dia bukan di sana agama Sama saat khutbah di gunung paham gitu jadi sampean ra kaget kan mumpung pas tentang ayat sejarah itu gak apa-apa biasa Oke lebih nanti Mungkin kalau kita sampean doa Allah bener, ibadah bener, napa kaya anak bucu bener, sih berdoa, ya, ini hanya ada bentuk kifayah tuh. Hukum bukti gak berdoa apa? Kifayah, berdoa enak rumah tanah bucu, ya ya gak penting. Enak berbakasan tapi gak usah dirasakan. Paham gitu. Jadi ini gue rian pun ngotot wal ya'lam alladziina wal ya'lam al mu'minin wa ma asabakum yaumal taqal jam'an wa ma utiya wa asabakum mengkenani apa makum isra kabeh yaumal taqal jam'an tinggal dinane ketemu apa jam'ani dua kelompok iku fa bi maka kelan idzin Allah taala wal ya'lam alam sebab pirsa sapa wal mu'minina wong sing iman wa ya'lam alam sebab pirsa sapa wa alladziina nafaqu wong sing munafik iki sirine kena apa perang ukut kok diparingi kalah Iku justru digo ngetes pangeran. Nak sing mukmin tenang ya tetep tabah, nak sing munafik ketara bro grogi. Sudah ngono iku Wati repot. Wakila wati Wakila yang den ucapno lagu maring nopo lagu maring munafik. Laman sorofu semangsane bubaran sabu munafik anil kita sanging perang. Walum tay munafikun Abdul bin Ubay asabu iku Abdul bin Ubay asabu itu perang kafir bisa fisabilillah yang dalam dalan Allah. Jadi ketika orang-orang munafik bubar ya, sempat itu nabi Nabi kok ini malah perang, mau bubar. Aku fak tahu gay benteng Kau Qalu padha ngucap sapa munafik, nak, lamu kita lau lau nak lam. Lamun ngerti kita kita lan bahwa gue terpaksa nih ngomong tarik ini gue ngira seneng tapi terpaksa macam anak ini kayak tarik ini jadi kena ngomong ngaji tarik malah mau kayak tarik ini terus gampang paham ini gue mau balik jadi ini adalah kalau mantau Quran itu kesuwan dianggap santri kalau ilmu jimat kalau ilmu tawakal ilmu rizki mungkin pas ayat-ayat